Mungkin sesalah sejatuh terlalu dalam Susah cuma bisa menangis di gelapnya malam Salahkah kalau saat di awal Saya masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang Kau super pergi menghilang Sayang kau ada di mana saat sasu cinta hati su mulai jatuh dan kau entah ke mana sayang kau su bilang janji cuma sementara tapi kau begitu saja hilang cukup lama entah su ke mana harapan yang lama sasu mulai suka baru kau tra tunjuk muka Dulu bilang cinta sekarang kas masuk luka Belum jadi satu kau suka sepatah di muka Mungkin sesalah sejatuh terlalu dalam Saya cuma bisa menangis di gelapnya malam Salahkah kalau saat di awal Saya masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang Kau su pergi menghilang Saat sasu mulai sayang Kau pergi dan hilang Bawa semua cinta yang jujur cuma kau karang Semua kata sayang Semua yang sabayang Indah berakhir muka tinggal di belakang Cinta yang kau kasih pertama berakhir suka Saya coba lebih tapi kau hilang sayang luka Entah kau di mana, kau hati kemana belum jadi satu kau suka sepatah di muka Mungkin sesalah sejatuh terlalu dalam Saya cuma bisa menangis di gelapnya malam Salahkah kalau saat di awal Saya masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang Kau super pergi menghilang Mungkin sesalah sejatuh terlalu dalam Susah cuma bisa menangis di gelapnya malam Salahkah kalau saat di awal Saya masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang Kau super gimana?